Ketika bumi ini atau kekuasaan di bumi ini dalam mengendalikan manusia memakai hukum Allah dalam arti yang berkuasa di muka bumi ini adalah kaum muslimin yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala tentu timbangan dan penilaian pun akan sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi ketika yang berkuasa di muka bumi ini yang mengatur manusia, yang mengendalikan perpolitikan manusia, pemerintahan manusia adalah orang-orang kafir seperti pada zaman sekarang ini dengan dikendalikan oleh Amerika, maka timbangan, ukuran, dan penilaian pun sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Bila Allah Subhanahu wa taala telah menyebut Firaun sebagai perusak yang melakukan kerusakan di muka bumi ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Inna Fir'aun ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun itu telah sombong. Telah melampaui batas di muka bumi ini. Wa ja'ala ahlaha syi'an. Dia telah menjadikan penduduk bumi Mesir berkelompok-kelompok. Yastad'ifu ta'ifatan minhum memperbudak, menindas sebagian dari mereka, yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum menyembelih kaum laki-lakinya dan membiarkan hidup wanita-wanita mereka innahu kana minal muqtidin sesungguhnya Firaun itu termasuk orang-orang yang melakukan pengerusakan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut Firaun karena yang Allah, eh, Allah Subhanahu wa taala menyebut Firaun sebagai mufsid, sebagai orang yang membuat kerusakan. Itu penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa fir'aun dzil awtad alladzina tagaw fil bilad fa aktsaru fiha fasad. Wa fir'aun azil awtad. Dan Firaun yang memiliki banyak pasak, banyak bala tentara alladzina taghaw fil bidad yang telah melampaui batas di muka bumi di negeri Mesir fa'aktsaru fi hal fasad di mana mereka banyak melakukan kerusakan di dalam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut Firaun dan bala tentaranya telah melakukan kerusakan, pengrusakan di muka bumi ini. Itu ponis dari Allah Subhanahu wa taala. Takaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika yang berkuasa di muka bumi ini orang kafir, Fir'aun, atau orang-orang yang semacam Fir'aun, maka tolak ukur itu akan sebaliknya. Di mana orang-orang yang beriman, orang-orang yang ingin melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala balik dituduh sebagai orang-orang yang melakukan pengerusakan dan kerusakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pernyataan Firaun yang mengatakan zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ayyubaddila dinakum aw yuzhira fil ardi fasad. Zaruni aqtul Musa. Biarkan saya membunuh Musa dan biarkan dia menyuruh Rabbnya. Sesungguhnya aku khawatir dia merubah ideologi kalian atau menampakkan kerusakan di muka bumi ini. Di sini Fir'aun alaihi la'anatullah menyebut Nabi Musa sebagai orang yang melakukan pengerusakan dan kerusakan di muka bumi. Padahal Nabi Musa alaihi salam adalah nabi, putusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Tapi dituduh oleh Firaun, orang kafir, penguasa kafir yang memiliki kendali urusan, yang memiliki kamus, yang menetapkan kamus, sebagai orang yang mendatangkan kerusakan dan pengusakan. Sehingga tidak aneh bila hal itu dilakukan oleh Fir'aun, oleh Faro'ina pada zaman sekarang, di mana mereka menuduh orang-orang yang ingin menegakkan hukum Allah sebagai orang-orang yang merusak, yang melakukan pengerusakan tatanan kehidupan. Karena mereka tahu bahwa ketika hukum Allah Subhanahu wa taala ditegakkan, maka ponis pengerusakan itu akan beralih kepada diri mereka. Karena mereka lah yang telah melakukan pengerusakan di muka bumi ini. Karena hakikat pengerusakan itu muncul daripada kemusyrikan. Laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Seandainya di muka bumi ini, di bumi dan di langit ada ilah, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu bumi dan langit akan rusak. Ketika bumi dan langit diatur oleh selain Allah Subhanahu wa taala maka akan terjadi kerusakan. Dan ketika bumi ini diatur dikendalikan oleh orang-orang kafir, manusia dikendalikan pengaturan politikannya, ekonominya, tatanan kehidupan oleh sistem kafir yang dikendalikan oleh orang-orang kafir, maka yang ada adalah kerusakan di muka bumi ini. Sebagaimana yang, mana yang kita lihat pada zaman sekarang dari sisi uh, prinsip agama sudah dicampakkan, moral sudah ditinggal, ditinggalkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memurkai orang-orang semacam itu. Sehingga tidak aneh kalau bencana dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan terus-menerus karena bumi ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan bumi mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika bumi ketika Allah Subhanahu wa taala murka maka bumi pun akan murka sehingga dicabutlah barokah dari muka bumi ini dengan sebab mereka melakukan pengusahaan dan pengusahaan tadi yang paling inti adalah kemusyrikan. Zahara al-fasadu fil barri fil barri wal bahri bima kasabat Kerusakan di albar di uh, pedalaman wal bahr dan di perkotaan walaupun secara bahasa albar adalah daratan bahar laut lautan tapi tafsir mengatakan bahwa albar di sini adalah sahara adalah padang pasir yang tandus sedangkan al-bahar adalah pemukiman atau tempat-tempat pertanian yang mengandung air kerusakan yang terjadi di sana terjadi dengan sebab ulah manusia dengan sebab mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kemusyrikan sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Jadi maksudnya bahwa ponis tatanan atau eh, ponis atau mizan, meyar, tolak ukur itu tergantung siapa yang berkuasa. Ketika yang berkuasa adalah orang-orang kafir, maka orang-orang yang beriman akan disebut orang yang melakukan pengerusakan. Jadi kamus, kamus itu yang menetapkannya adalah pihak yang berkuasa. Pihak yang berkuasa adalah yang menetapkan kamus. Siapa yang disebut penjahat, dialah yang menetapkan kamus. Kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan Firaun itu sebagai pendosa, sebagai penjahat, sebagai orang yang durjana. Tapi Firaun ketika berkuasa di muka bumi ini, dia menetapkan kamus itu kepada masyarakatnya siapa yang bejat, siapa yang jahat sesuai dengan keinginan dia. Tentunya orang yang menentang keinginan dia pemerintahan dia, dialah orang yang paling jahat. Sebagaimana Fir'aun pada zaman sekarang menetapkan bahwa orang yang paling jahat, orang yang paling merusak adalah orang yang ingin menggantikan sistem kehidupan yang telah mereka tetapkan. Jadi yang harus kita pahami bahwa permainan kamus itu tergantung siapa pihak yang yang berbuat. Ketika sekarang kaum muslimin, kaum muwahidin kaum mujahidin disebut sebagai orang yang sesat, orang yang melakukan pengerusakan, orang yang menebar teror, itu adalah dari kamu seorang orang kafir. Tapi seandainya kaum muslimin yang berkuasa, maka sebaliknya orang-orang kafirlah yang akan disebut sebagai orang yang melakukan pengerusakan dan kebejatan. Jadi kamu tergantung siapa yang menetapkan. Siapa yang berkuasa, itu yang menetapkan kamu. Sehingga tidak aneh kalau pada zaman sekarang orang kafir Amerika dan sekutunya pemerintah Taugut mereka menetapkan kamu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka yang menetapkan ini adalah perbuatan kejahatan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk beri'dad menggunakan senjata, memiliki senjata wa aidullahu min quwwah wa min ribatil khair dan ya, Rasul mengatakan ala ala innal kuasa ar-ramyu kuasanya adalah menembak sedangkan orang-orang kafir mereka tidak ingin bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan mereka tidak ingin ada orang Islam, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan, sedangkan kekuatan itu ada pada senjata maka ditetapkanlah sebagai bentuk kejahatan orang selain diri mereka memiliki senjata. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tabiat orang-orang kafir itu tidak ingin orang muslim, orang yang bertauhid memiliki senjata. an aslihatikum wa fayamiluna alaikum wahidah. Orang-orang kafir Ingin sekali seandainya kalian itu lalai dari senjata dan peralatan kalian. Sehingga mereka bisa membinasakan kalian dengan sekaligus. Supaya mudah digiring, supaya mudah diberantas, maka mereka menetapkan bahwa siapa yang memiliki senjata itu merupakan kejahatan yang akan diancam dengan penjara. Itulah kamus dari orang kafir. Kamus dari orang kafir pada Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa itu merupakan kewajiban tuntutan di dalam din ini. Jadi yang menetapkan kamu itu siapa pihak yang yang berkuasa. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam disebut sebagai musyid, orang yang e, melakukan pengerusakan, orang yang ingin merubah tatanan ideologi dikarenakan Firaun yang berkuasa. Begitu juga ketika orang-orang yang membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala, mereka meneriakkan kalimat Allah, menghancurkan sistem ideologi yang dianut oleh manusia yang merupakan buatan mereka, disebutlah mereka sebagai orang yang menebarkan kerusakan dan ingin merubah tatanan kehidupan yang sudah berjalan. Zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ayyubashira dinakum aw ayyuzhira fil ardi fasad. Itu merupakan kamus. Siapa yang berkuasa dialah yang menetapkan kamus tersebut. Akan tetapi penguasa ini supaya mereka bisa meluruskan, menggolkan keinginan mereka dalam menetapkan kejahatan terhadap orang-orang yang ingin menegaskan kalimat Allah, maka mereka harus memiliki orang-orang yang bisa menipu air, menipu umat, dan mereka menjadikan para ahli agama sebagai alat untuk menindas umat ini. Orang-orang yang menjadikan agama sebagai bahan untuk dia jual, untuk kepentingan pribadi, dia telah dijadikan oleh Tauhud sebagai alat untuk menindas umat ini. Dengan fatwa mereka, kaum muslimin orang yang bertauhid, orang yang ingin berjuang dianggap sebagai orang yang menyimpang. Mereka untuk menindas kaum muslimin menggunakan bahasa agama dan untuk menetapkan kesesatan bagi orang-orang yang ingin komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah al-a'immah al-mudillun, para tokoh yang menyesatkan. Mereka adalah orang-orang munafik yang menggunakan ayat Al-Qur'an hanya Rasulullah SAW mengatakan, Aksaru munafiqin hadil ummah kurra'uha. Mayoritas orang-orang munafik umat ini adalah para kurra'nya, para ahli ilmu agamanya. Kita bisa melihat pada zaman sekarang, ketika mujahidin di daulah Islam, mereka me mendeklarasikan khilafah Islamiyah untuk mengembalikan kekuasaan Allah di muka bumi ini, untuk mengembalikan kejayaan umat ini, justru di barisan terdepan yang menentang proyek ini adalah para kurro. Para kurro, para masyayikh Salatin, para syekh penguasa, yang mana mereka dimanfaatkan oleh para tersebut untuk menghantam para mujahidin. Mereka adalah para kurro. Hakikatnya mereka adalah orang-orang munafik yang berbicara dengan lisan-lisan agama, akan tapi hati mereka sangat busuk sekali. Mereka mengikuti keinginan penguasa dengan memutar balik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah, e, orang yang memutar balik ajaran Allah Subhanahu wa taala yang orang yang memutar balik menjual ayat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ciri orang-orang ulama-ulama Yahudi yang mereka memutar balik kebenaran untuk supaya sesuai dengan keinginan penguasa yang ada. Sehingga diponis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang kafir. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan maka tarakal alimu ma alimahu min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa taba'a hukmal hakim al mukhalif li hukmillah kana murtadan kafiran yastahiqul uqubah fid dunya wal akhirah Orang alim dikala meninggalkan apa yang dia ketahui dari kitabullah dan sunnah rasulnya dan mengikuti hukum penguasa yang menyelisihi hukum Allah dan rasulnya maka dia kafir murtad yang berhak untuk mendapatkan azab e, di dunia dan di akhirat yang berhak mendapatkan sanksi di dunia dan di akhirat dan pasalnya pada zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang semacam itu yang dengan dari agama mereka menghalangi proyek penegakan hukum Allah di muka bumi ini. Itu mereka adalah para kurra, orang-orang munafik dari kalangan umat ini yang ikut serta dengan penguasa untuk menetapkan kamus yang bertolak belakang dengan kamus yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Makanya Rasulullah SAW menghati-hatikan atau sangat mengkhawatirkan terhadap umat ini dari apa? Dari al-a'immah, al-mudillun, para tokoh yang menyesatkan. Dikarenakan kesesatan para tokoh itu akan menyesatkan umat ini juga dan mereka dengan dari agama Allah Subhanahu wa taala selain menyesatkan umat juga mereka mencoreng agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Hadirin Jamaah Jumlah Rahimahumullah Jadi siapa yang berpuasa Dialah yang menetapkan kamus Dan kamus itu digunakan untuk Mendoktrin banyak orang Dan untuk menjelat pihak yang bertentangan dengan penguasa Makanya Allah Subhanahu wa taala e, menghati-hatikan dari penyesatan dari kesesatan para penguasa dan e, penyesatan para tokoh-tokoh yang sesat dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang harus kita ketahui bahwa walaupun hal itu dilakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan bahwa din ini akan tetap tegak Bahkan orang fajir pun kadang melakukan tindakan-tindakan yang ikut mengokohkan jin ini. Walaupun pada pribadinya dia tidak mendapatkan pahala atau bisa jadi dia adalah orang berdosa, tapi untuk umat ini dia bisa bermanfaat. Tidak mesti orang seorang memberikan manfaat kepada umat ini, dia itu orang pasti orang yang mendapatkan pahala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir wa bi aqwamin la khalaqa lahum. Allah benar-benar akan mengokohkan din ini dengan orang fajir dan dengan kaum yang tidak memiliki bagian sedikit pun bagi mereka. Contohnya, para penguasa Saudi, mereka mencetak mushaf, menyebarkan buku-buku yang diantaranya bermanfaat. Mereka adalah orang fajir, dari sisi itu mereka mengokohkan din. Tapi mereka orang fajir yang tidak memiliki sedikit pun bagian dari agama Allah, dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitan dengan jadi tidak mesti seorang memberikan manfaat, dia itu apa? Dia orang yang mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi orang yang akan mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beramal untuk menegakkan din, dan karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang berperang akan mendapatkan pahala ketika dia memerangi musuh membunuh orang kafir dengan syarat karena untuk menegakkan kalimat Allah man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya wa huwa fi sabilillah barang siapa berperang supaya kalimat Allah lah yang tertinggi maka dialah yang di jalan Allah sedangkan orang yang mendapatkan janji surga adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti bisa bisa saja orang berperang akan tapi tidak di jalan Allah tapi ikut membunuh orang kafir. Tadi innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajul fajir wa bi aqwamin la khalaqalakum. Dan tentunya ini juga menuntut dari kita untuk selalu uh, melihat niat kita, meluruskan niat kita karena niat itu setiap hari, setiap saat suka berubah, harus selalu mentajdid niat kita ketika kita melangkah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencari ilmu atau hal-hal yang lainnya.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 لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم افتح الزاد والأمصار والجزيرة للموحدين اللهم افتح الزاد والأمصار والجزيرة للموحدين اللهم افتح الزاد والجزيرة للموحدين اللهم أهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أنقذ عبادك المضطهدين اللهم أنقذ عبادك المضطهدين اللهم ارحمهم فإنهم عبادك المستضعفون يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر الصلاة